Sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan kajian rutinitas kita, bacaan kita terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah. Yang mana pelajaran kita ini sempat terputus beberapa saat dan beberapa hari namun tidak masalah keterputusan tersebut semoga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk menyingkat waktu barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang terakhir yaitu sekarang kita memasuki permasalahan yang ke-100. Setelah kita selesai membicarakan permasalahan masail jahiliyah jadi disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaihi itu permasalahan yang terakhir adalah 99. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-100. Yang mana permasalahan yang ke-100 ini barakallahu fikum bahafizakumullah. Nah, tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Yaitu intinya orang-orang jahiliyah. Nah barakallahu fikum orang kufar, musyrikun. Mereka tidak terima terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka, nah barakallahu fikum, mengkritik Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan na'am menyarankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Jadi mereka na'am barakallahu fikum habibakumullah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara justru mereka mengkritik dan menyarankan kalau seandainya Allah taala melakukan seperti ini niscaya baik dan semisalnya. Eh, jadi mereka menyarankan, mengusulkan, menawarkan tawaran dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat qala al-Imam Al-'Allamah Al-Mujaddid asy syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih Al-Mas'alatul Mi'ah, permasalahan yang ke-100. Permasalahan yang ke-100 ini barakallahu fikum wa hafizakumullah, ikhwani fillah wa akhwati fillah adalah at-tahakkumu 'ala Allah kama fil ayat sabiqah Yaitu mereka bertahakum Nah, terhadap Allah Subhanahu wa taala tahakkum maknanya di sini adalah mereka itu membuat usulan atau mereka menyarankan atau mereka memberikan masukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lancangnya mereka seperti itu. Sebagaimana ayat yang sudah dilewatkan sebelumnya yaitu ayat mengenai nah ucapan mereka yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ucapan mereka wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Mereka mengatakan kalau seandainya duha seandainya atau kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan nam kepada salah seorang dari enam dua qaryah yang agung ini. Nah, barakallahu fiikum yang dimaksud dua qaryah di sini adalah Na'am Makkah dan Taif. Dan lelaki tersebut yang mereka inginkan adalah Al-Walid bin Mughirah yang di kota Makkah. Kemudian yang kedua Habib bin Amr as sakafi Ada juga yang mengatakan Urwah bin Mas'ud yang ada di kota Taif. Naam. Jadi mereka mengkritik. Ya, mengkritik maksudnya mereka nggak terima kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka memberikan usulan, masukan, bertahakum terhadap Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, "Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal ini 'azim." Nah, kalau seandainya eh, Al-Qur'an ini turunkan nam kepada salah seorang nam barakallahu fikum eh, yang berada di Dua kota yang besar ini, nah eh, orang yang terpandang itu istilahnya dua kota Makkah dan Taif. Nah, barakallahu fikum. Nah, niscaya bagus, niscaya baik. Jadi mereka mengkritik. Nah, jadi mereka mengkritik seakan-akan apa? Nah, mereka itu yang tepat. Jadi menyalahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kita lihat penjelasan Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah. Qala asy-syarih Wafakahullah Syekh Salah Fauzan, at 'ala Allah yakni al-iktirah 'ala Allah." Makna tahakum atas Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah al-iktirah. Al-iktirah itu mengusulkan atau memberikan saran. Ya, memberikan masukan, memberikan saran, memberikan apa? usulan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama fil ayati sebagaimana yang sudah tercantum dalam sebuah ayat. Laula nuzzila hadzal Qur'an 'ala rajulin minal qaryataini 'azim. Nah, kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada salah seorang dari enam atau yang berada di dua kota ini, ya, salah seorang terpandang orang yang agung yang menurut mereka ya di kota tersebut atau salah satu di antara dua kota tersebut Makkah dan Taif. nam ini kan berarti mengkritik. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizah, kitab suci, namun mereka justru tidak terima. Ya, malah justru mereka apa? Mengusulkan, menyarankan kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan seperti itu. Kita lihat, karena Allah jalla wa ala la ya'lamu ma fi Nabihi min as-salahiyah wa hum ya'rifuna as-salahiyata. Perhatikan ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala nam tidak mengetahui ya, apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kebaikan. Ya, kemudian sedangkan mereka mengetahui kebaikan tersebut. Jadi mereka mengkritik Ya, seakan-akan Allah Taala itu tidak tahu kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka yang tahu. Fahada wal billah. Maka perbuatan ini wal billah. Naam dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala istidrakun 'ala Allah. Istidrakun 'ala Allah. Ini termasuk bentuk kritikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hamba kok mengkritik Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, ketentuan, Nah, barakallahu fiikum Allah dan Rasulnya itu tidak diperkenankan kita semuanya ikhwani wa akhwati fillah mencari pilihan yang lain. Kalau seandainya seperti ini bagus, kalau seandainya seperti ini eh misalnya khair, kalau seandainya seperti ini misalnya ahsan dan misalnya tidak bisa. Naam. Terus bagaimana tugas kita? Bagaimana kewajiban kita sami'na wa ata'na? Sami'na wa ata'na. Na'am barakallahu fiikum. Allah Taala telah mengancam bagi orang-orang yang justru mereka mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ayatnya sudah terulang-ulang berkali-kali ya na'am barakallahu fikum wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, kemudian justru dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wal'iyadzubillah. Naam. Kita lihat sini, kama qalu sebagaimana ucapan mereka, laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah ini. Eh, kalau seandainya Al-Quran ini turunkan dalam bentuk sekaligus duf'atan wahidah. Eh, dalam artian diturunkan satu kalimat sekaligus gitu. Enggak berangsur-angsur. Ya, padahal Allah Ta'ala menurunkan bagaimana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan nah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya agar semakin melekat di dalam hati. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Dan juga diturunkan, nah, disampaikan kepada manusia secara berlahan-lahan agar semakin kuat, meresap di dalam dada. Nah, dalam artian dihafal. Nah, barakallahu fikum. Jadi, nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Eh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Nah, atau wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu atau engkau tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Nah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Naam. Namun diturunkan situ bagaimana? Itu sekaligus duf'atan wahidah ila baitul izzah. Nah, barakallahu fikum ila sam'id dunia eh, ke langit dunia. Kemudian dari situlah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW alaihi secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaannya. Naam, terkadang ayat turun ayat hijab, terkadang turun ayat Naam pengharaman khomer, terkadang turun ayat Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Naam nah, ayat mengenai Naam barakallahu fikum hijrah dan semisalnya itu turunnya secara berangsur-angsur. Nah, mereka mengkritik Ya, mereka memprotes, mereka mengatakan kalau seandainya Al-Qur'an ini turun dalam seka nah barakallahu fikum, turun turun dalam keadaan sekaligus atau dalam artian enam jumlatan wahidah. Nah, tidak berangsur-angsur, sekaligus turun semuanya gitu. Kita lihat, wa 'ala Allah, mereka mengkritik Ya, dan mereka memberikan masukan, usulan. Nah barakallahu fikum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa seraya mereka berkata, "Kaifa yufarriqu?" Kaifa yufarriqullahu al-Qur'ana wa yunziluhu munajjaman? Bagaimana ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, eh, memisah-misahkan Al-Qur'an dan menurunkannya secara berangsur-angsur. Walam yunzilhu jumlatan wahidah. Kenapa Allah Taala tidak menurunkan enam sekaligus itu semuanya langsung tanpa diangsur-angsur? Ya tadakhaluna fi ma la yu'nihim. Mereka ikut campur dalam perkara yang justru tidak apa? Tidak ada manfaat bagi mereka perkara yang bukan urusan mereka aslinya, ikut campur mereka. Wa fi la ilma lahum bihi dan mereka juga ikut campur. Eh? Nah, barakallahu fikum pada perkara yang mereka tidak memiliki ilmunya. Ini perkara urusan ini eh, barakallahu fikum di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala. Nah, barakallahu fikum ketika menurunkan secara berangsur-angsur, itu tahu hikmah di balik itu semuanya. Tujuannya apa? Di antaranya agar apa? Agar mengokohkan nah barakallahu fikum nah wahyu atau nam ayat yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentunya apa dengan cara berangsur-angsur tadi itu. Na'am barakallahu fikum linusabbita bihi fuadak di antaranya itu untuk mengokohkan na'am barakallahu fikum na'am di dalam hati hatimu. Na'am. Dalam artian dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya dengan cara berlahan-lahan juga. Na'am. Kita lihat sini yatadakhaluna fi ma la yu'nihim wa fi ma la ilma lahum bih. Thumma bayyana subhanahu al-hikmata fi inzalil Qur'an mufarraqan. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan hikmah tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara terpisah-pisah. Maksudnya secara berangsur-angsur, secara bertahap. Wa qala, kathalika linusabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Nah, kathalik. Seperti itu pula lah. Nah, kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur tujuannya adalah apa? Untuk mengokohkan, menguatkan yang ada pada hatimu. Naam, dan kami bacakan secara tertil, secara berlahan-lahan. Wala ya'tunaka illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak akan mampu nah, mendatangkan kepadamu, kepadamu dengan yang semisalnya nah, atau dengan permisalan-permisalan yang ada. Nah, melainkan kami telah mendatangkan kepadamu dengan yang benar, dengan al-haq dan juga sebaik-baik penafsiran. Nah, Al-Qur'an, siapa yang bisa menantang dalam artian siapa yang mampu mendatangkan Al-Qur'an? Walaupun mereka gelarnya profesor, doktor, dan misalnya dari kalangan jin dan manusia kumpulkan sesuatu untuk mendatangkan Al-Quran tidak ada satu pun yang mampu mendatangkan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu Wa Taala nah telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, barakallahu fikum. Kulla in ittama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu misli hadzal Qur'an la ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, kalau seandainya nah jin dan manusia berkumpul Nah, untuk apa? Eh, berkumpul satu bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, Saya mereka apa? La ya'tu nabi mislihi. Saya mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk mewujudkan Al-Qur'an tersebut. Ini tantangan apa? Satu Al-Qur'an penuh. Nah, barakallahu fikum satu Nah, barakallahu fikum satu surat aja tidak mampu, eh? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu surah. Jika kalian masih ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah dengan satu surat saja. Eh, satu surat ada tidak mampu boro-boro ya istilahnya. Naam, satu Al-Qur'an penuh. Allahu musta'an. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah telah berfirman, "Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila." Dan kami telah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur eh, agar engkau membacanya terhadap manusia secara berlahan-lahan dan kami turunkan Al-Quran secara bertahap. Nah, seperti itu. Eh, jadi Allah SWT pisah-pisahkan terkadang turun ayat hijab, eh, terkadang turun ayat pengharaman khamar seperti itu berangsur-angsur sesuai dengan apa keadaannya nah barakallahu fikum. Karena dulu sebelum turun ayat hijab, eh, ya para wanita waktu itu masih bebas Nah, barakallahu fikum dalam artian memperlihatkan wajahnya, kemudian nah barakallahu fikum bertemu dan semisalnya. Tapi setelah turun hijab bagaimana? Langsung mereka menjelurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat 59 dalam surat Al-Ahzab itu. nah barakallahu fikum ayat mengenai hijab. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan qala Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah wa aidan li ajli tashhil li waqtil amal bih dan juga na'am barakallahu fikum kenapa Allah turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur dalam rangka untuk mempermudah ya pada waktu na'am barakallahu fikum nam terhadap waktu yang dia bisa mengamalkan dengannya. Maksudnya dengan cara berangsur-angsur seperti ini akan mempermudah untuk mengamalkannya. Walau nazala Qur'anu jumlatan wahidah, kalau seandainya Al-Qur'an itu turun dalam keadaan sekaligus, eh, dalam artian tidak berangsur-angsur, tidak bertahap, langsung banyak langsung itu, mastata'an nasu al-amal abih. Nisaya manusia tidak mampu untuk mengamalkannya. Wa kadhalika Allahu nazzalahu munajjaman ala hasabil waqai' dan seperti itu pula lah atau demikian pula lah Allah swt menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, bertahap sesuai dengan apa kejadian-kejadian li ajli an yubayyana hukma kulli nazilatin aw kulli hadisatin fi waqtiha dalam rangka untuk menjelaskan hukum setiap perkara yang ada dan hukum setiap kejadian yang terjadi di waktunya hadhihi al hikmah fi al qur'an mufarraqan inilah termasuk hikmah nah, tujuan Allah taala menurunkan Al-Qur'an secara terpisah-pisah nah masalah pengharaman khamr apakah sekaligus tidak berangsur-angsur semula dulu khamr hukumnya tidak apa? Tidak sampai haram. Nah, barakallahu fikum. Bahkan awal mulanya apa? Mereka nah bertanya tentang khamr, Rasulullah mengatakan, "Nah, barakallahu fikum." Nah, Allah telah merintahkan Rasulullah agar mengatakan di dalam khamr tersebut ada manfaatnya dan ada dosanya. Nah, walaupun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, fihi fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada tentang khamr, katakanlah Nah, mereka bertanya kepada tentang khamar dan perjudian, katakanlah keduanya ada dosanya dan juga ada manfaat bagi manusia. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun lagi ayat yang setelahnya. Nah, barakallahu fiikum, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Waktu itu mabuk enggak masalah, tapi jangan ketika waktu-waktu sholat. Ngam, hingga kalian paham atau mengetahui apa yang kalian ucapkan. Kemudian barulah turun ayat yang berikutnya tentang pengharaman khamar ya, secara berangsur-angsur ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu ridsun min amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras berjudi kemudian menentukan nasib dengan panah dan juga nah, menyembah berhala adalah amalan rijis amalan kotor amalan najis termasuk amalan perbuatan syaitan Naam fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, hindarilah, tinggalkanlah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Naam barakallahu fiikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah jami'an. Jadi hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur tujuannya di antaranya adalah semakin mempermudah manusia untuk mengamalkan Naam barakallahu fikum satu persatu dan yang semisalnya. Naam. Kita lanjutkan, Walayakhlu zamanul an mimman hum ala hadhihi syakilah. Dan tidak terlepas Ha? zaman sekarang ini, nah barakallahu fikum, Ha? tidak terlepas atau tidak kosong dari kalangan orang-orang yang bentuknya seperti ini modelnya. Ya tadakhaluna fin nusus, mereka ikut campur dalam nas-nas, nam dalil-dalil yang Allah telah tetapkan. Wa yaktarihuna 'ala Allahi wa rasulih dan mereka memprotes, mengkritik, Ha? mengusulkan dengan usulan-usulan terhadap Allah dan Rasulnya mengkritik. Tidak cocok, tidak setuju dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Allah mustahan Annahu law kana an-nasu kadza, yaitu bahwasanya kalau seandainya dalilnya seperti ini, au kana al-haditsu kana wa kada, duhai kalau seandainya hadisnya seperti ini seperti ini. Jadi mereka tidak terima dengan hadis yang sudah tetapkan, tidak terima dengan dalil yang sudah tetapkan padahal kalau berpaling dari dalil apa akibatnya? Ya, sudah kami ulangi berkali-kali ya, kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih dalam kitab Madarijus Salikin Nah, wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Wa la dalila ila Allah wal jannah siwa al-Qur'an wa sunnah wa kullu tariqin lam yasabha dalil al-Qur'an wa sunnah Fahiyya min turuqil jahim asy-syaitanir rajim. Eh, dan barang siapa yang memalingkan dirinya, memisahkan dirinya dari dalil, sungguh dia telah tersadar dari jalan yang lurus dan tidak ada dalil, eh, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surga, nah melainkan Al-Qur'an Sunnah. Dan setiap jalan, setiap metode yang tidak Nah, diiringi dengan dalil Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum, maka itu termasuk jalan-jalan yang menghantarkan kepada nah neraka jahim dan merupakan jalannya setan yang terkutuk waliyullah Allah Allah musta'an. Dalil jangan sampai tentang. Dalil jangan sampai tentang. Dihafal Al-Qur'an, hafal as-sunnah. Nah, barakallahu fikum man hafizal kau qawiyat hujjatuh. Berkata Imam Syafi'i rahmatullah alaih Muhammad bin Idris Abu Abdullah rahmatullah alaih beliau mengatakan man hafizal kau qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis, ad-dalil akan kuat argumennya. Tapi kalau orang nggak punya hafalan, ha, sibuknya dengan internet saja, ha, internet dalam artian kalau ada internet pandai dia seakan-akan syekh, seakan-akan ustaz tapi nggak ada internetnya, ha, sinyalnya udah lemah, bingung. Nyari di mana ini? Karena dia nggak punya hafalan. Oleh karena itu hafalan penting barakallahu fikum na'am. Al ilmu fis sudur wa la fis sudur. Ilmu itu hakikatnya yang ada dalam dada ini bukan sekedar tulisan. Kalau cuma mengandalkan tulisan, tulisannya hilang misalkan. Tulisannya terbakar, tulisannya dimakan rayap ya, dimakan rayap tahu rayap ya. Nah, barakallahu fikum, bagaimana coba? Bingung dia. Nah, suruh muhadarah bingung, mana kitabnya gak ada, hafalan gak punya, ya salah sendiri. Oleh karena itu, barakallahu fikum kami sarankan kepada segenap para talabatul ilm, terutama diri kami pribadi juga masih seperti itu keadaannya nah menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, mengulangi Al-Qur'an, mengulangi As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum eh, memurajaah, nah hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu itu adanya mudzakarah. Sering murajaah barakallahu fikum. Nah, Kalau kita ngandalkan tulisan, ya memang tulisan bagus. Qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah nah ilmu itu dengan tulisan. Nah, barakallahu fikum bagus sekali, cuman diiringi dengan hafalan. Karena hafalan itulah yang nah barakallahu fikum seorang hamba itu justru diangkat derajatnya. Nah, karena apa? Karena dengan adanya hafalan dia santai di mana saja ya. Nah, barakallahu fikum tentunya itu semuanya manusia itu berbeda-beda. Yang jelas itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki dan Allah Taala yang memiliki keutamaan yang agung. Jadi hafalan penting ya akhwah barakallahu fikum, akhwati wa akhwat, akhwati wa akhwani fillah semuanya penting. Hafalan Al-Qur'an, hafalan As-Sunnah, apalagi umurnya masih muda-muda ya. Nah, yang tua pun tidak kalah, nggak masalah menghafal walaupun juz amma, itu pun kalau mampu, kalau nggak mampu nggak masalah, yang penting berupaya. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya upaya itu dia walaupun baca Al-Qur'an terpatah-patah saja, itu dapat dua pahala. Nah, jangan dikira wahana nggak bisa baca kecuali terpatah-patah, nggak masalah. Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran. Muttafaqun alaihi ya hadis Aisyah ummul mukminin, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara. Orang yang pandai baca Al-Qur'an, dia bersama para malaikat nanti. Naam. ladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata' wa yatata' fihi. Naam wa 'alaihi syak falahu ajran. Naam. Ha? Dan orang yang baca Al-Qur'an dalam keadaan terpatah-patah di dalam bacaannya tersebut dan dia berat dalam membacanya maka dia dapat dua pahala. Pahala membaca Al-Qur'an, pahala beratnya dia membaca Al-Qur'an tadi itu. Na'am barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Jadi itulah yang namanya peran talabul ilm, bukan sekedar mengandalkan internet, eh, mengandalkan internet kalau dia naam di depannya HP Android, eh, seakan-akan dia syekh, seakan-akan dia ustad, eh, posting sana, posting sini, eh, kemudian seakan-akan dia itu naam kibar ulama atau istilahnya orang belajar padahal mengandalkannya internet. Internet itu di dibuka semuanya ada di situ. Eh, kalau ternyata internetnya mati bagaimana? HP-nya hilang, rusak misalkan. Enggak bisa apa-apa kalau enggak punya hafalan. Oleh karena itu barakallahu fikum sekarang kita berada di zaman yang penuh dan fitnah. Hati-hati kembalilah kepada jejaknya para salaf dahulu bagaimana mereka rehlah mencari ilmu talabul ilm. Nah barakallahu fikum menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, nah mendidik anak-anak mereka sejak dini, sejak kecil nih, latih baca Al-Qur'an, sejak kecil nih latih menghafal Al-Qur'an. Itu bagus sekali. Nah, jangan kecil-kecil dibelikan HP Android rusak keadaannya barakallahu fikum karena semua kerusakan itu bisa dikatakan dalam HP saat ini HP layar sentuh itu banyak sekali apalagi setelah adanya internet dan semisalnya. Jadi jangan tertarik dengan orang yang nggak dikenal misalkan muncul di internet, muncul di eh, barakallahu fikum media sosial grup sana grup sini orang yang dikenal tiba-tiba seakan-akan dia adalah syekh, ah, seakan-akan dia ustadz ternyata dia ternyata teman dai apa dai internet. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia kalau ada internet itu bagus sekali. Wah, posting sana posting sini tapi kalau internetnya nggak ada bingung dia eh, suruh ngisi muhadarah aja nggak bisa. Eh, alasannya apa? internetnya nggak ada. Gimana internetnya? Ada sinyalnya nggak? Eh, itu seperti itu. Allah musta'an. Sekarang kebanyakan seperti itu Allah musta'an. Yang jelas barakallahu fikum jadikanlah HP-HP yang sekarang Allah telah mudahkan seperti HP Android atau layar sentuh eh, adanya internet digunakan pada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik yang bisa menghantarkan kepada kita semuanya nah menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar nasihat agar nasihat ini senantiasa terenungi dan juga dipahami kembali barakallahu fikum bahwasanya hafalan itu penting sekali. Jangan sampai kita meremehkan sebuah hafalan, meremehkan sebuah tulisan. Al-Imam nawawi rahimatullah alaih, nah barakallahu fikum, beliau menyarankan kepada kita semuanya kata beliau, "Na'am la yahqala kiranna nam faidatan yaraha aw yasma'uha bal yubadir ila kitabatiha." Jangan sekali-kali seorang itu meremehkan sebuah faedah yang dia dengar atau yang dia melihatnya. Namun segeralah dia menulis dan mencatatnya. Faedah seperti itu. Nah, secepat apapun yang menyampaikan faedah, kalau diulang-ulang bisa gitu ya. Nah, barakallahu fikum karena faedah itu penting sekali barakallahu fikum. Nah, faedah itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum kalau kita tidak mencatatnya, enggak menulisnya juga akan hilang. Nah, setelah dihafal, setelah ditulis, dicatat apa dihafal. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Nah, yaqulullah ta'ala, Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah, Allah Taala berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului ya, ucapan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului naam perkara Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului naam keputusan Allah dan Rasulnya. La taqtarihu ala Allahi wa ala Rasul. Maksudnya jangan kalian mengkritik. Jangan kalian mengkritik atau menyarankan atau memberikan masukan usulan kepada Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Alaikum bil imani billah wal amali bima anzalallah dunal dunal iktirahat wal i'tiradat. Artinya wajib atas kalian semuanya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan apa yang Allah telah turunkan tanpa kalian mengkritik, tanpa kalian memberikan usulan-usulan, masukan-masukan, saran-saran wal iktiradat, tanpa kalian mengkritik Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ini jalan kebahagiaan barakallahu fikum, jalan keselamatan. Na'am barakallahu fikum, na'am. Eh, berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih sebagaimana dalam kitab Madarijus Salikin, na'am kata beliau, "Alaika na'am alaika tariqil haqqi wa la tastawhish biqillatis sakili biqillatis salikina." Nah, maulikillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la takhtar kasratil halikina. Artinya, Nah, barakallahu fikum, wajib atasmu untuk senantiasa menempuh jalan yang benar dan jangan merasa takut, jangan merasa naam khawatir dengan sedikitnya orang yang mengikutinya atau karena sedikitnya orang yang menempuhnya. Karena menempuh kebenaran itu sedikit sekali orangnya. Nah, barakallahu fikum karena berat istilahnya. Naam. Kemudian dan hati-hati engkau terhadap jalan yang batil dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Wal billah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan as-sunnah karena gunjingan, makian tetangga kita, akhirnya kita nggak pernah taklim lagi, kita nggak pernah menghadiri majelis taklim karena ada gunjingan atau ada nah pembicaraan tetangga kita. Nanti bagaimana kalau anakmu nggak sekolah? Nanti bagaimana kalau anakmu nggak Nah, barakallahu fikum nggak punya ijazah. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Akhirnya kita meninggalkan sunnah demi mewujudkan atau demi menerima apa? ucapan mereka. Jangan ahlu sunnah wal jamaah itu ciri-cirinya apa? Mengerjakan as-sunnah nah barakallahu fikum dan meninggalkan ucapan manusia yang mengkritik tadi itu. Ada ahlu bidah apa? Mereka meninggalkan as-sunnah dikarenakan ucapan manusia. Oleh karena itu alimam imam nah barakallahu fikum Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih eh, menyebutkan dalam kitab Nah barakallahu fikum aswa'ikum mursalah, aswa'ikum mursalah, beliau mengatakan bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah Naam yatrukuna aqwalan nas min ajli sunnah. Wa ahlul bidah yatrukuna sunnah min ajli aqwalin nas. Artinya ahlu sunnah wal jamaah itu mena'am barakallahu fikum meninggalkan ucapan manusia demi mengamalkan sunnah. Nah, enggak menggubris istilahnya. Biarkan mereka ngomong apa saja terserah mereka urusan mereka. Naam. Kemudian ahlu bidah mereka meninggalkan as-sunnah dikarenakan ucapan manusia, enggak tahan hatinya istilahnya. Jadi kami sarankan kepada segenap ikhwah Eh? dan akhwat. Kami sarankan kepada segenap ikhwan dan akhwat. Nah, dimanapun mereka berada, barakallahu fikum di Jawa, maupun di luar Jawa. nam barakallahu fikum. Dimanapun mereka berada, ahlu sunnah wal jamaah itu senantiasa istiqamah di atas Al-Quran sunnah. fahmi salafil ummah qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, secara amalan, dan secara keyakinan. Karena itulah yang bisa menghantarkan kita nah, ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu as al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanni wa karamih an yusabbitana 'ala al-kitab sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dhalik wal qadir 'alayh.